Yang tentu saja kegiatan ini adalah kegiatan yang berbeda dan dibintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang tentu saja dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena dia adalah majlis di mana kita membacakan dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengupas dan mempelajarinya. Majlis yang dimana kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengkajinya pula. Dan Rasulullah bersabda, "Kalau muta'allam wa wa'alama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran mengajarkannya. Bahkan Nabi SAW berkata dalam hadis yang sahih pula, "Nadhar Allah ra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan bercahaya wajah seseorang yang sami'a maqalati mendengarkan hadisku fawa'aha fahafidha fawa'aha maka ia menghafalkan dan ia menjaganya faddaha kama sami'aha kemudian dia sampaikan ia ajarkan kepada orang lain semua dia mendengarkannya maka majelis ilmu tentu saja adalah majlis majlis majlis dikir majlis yang disebutkan pula oleh Nabi sebagai Rabun Jannah Ya, kata beliau idza marartum beliau riyadil jannati tahu. Jika dia melewati kebun-kebun surga, maka datanglah dan makanlah darinya. Dia menyebutkan bahwa ilmu bagaikan makanan. Menyesuaikan dalam riwayat tersebut karena itu pantaslah jika salah orang mengatakan hajatun nas ilal ilmi fawqa hajatuhum la ta'an wa syarab kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhannya akan makan dan dan minum kemudian Sesungguhnya apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan semoga Allah mudahkan pula pada hari-hari selanjutnya insyaallah taala adalah pembahasan dengan topik menggapai mutiara yang hilang. Ya. Tentu saja kita semua mengerti apa yang dimaksud dengan mutiara. Ya. Dan betapa inginnya kita seluruhnya untuk meraih mutiara itu yang berharga. Namun kita perlu menyadari bahwa mutiara yang dimaksud dalam topik dan judul ini bukanlah mutiara dunia. Ya, karena dunia perkara yang tidak pantas kita untuk berlomba di dalamnya, apalagi berebutan karenanya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyesalkan dunia itu? Ya, bahwa dia tidak berniat di sisi Allah. Ya, seperti halnya jenah ba'udah seandainya dunia itu di sisi Allah seberat jenah ba'udah ya sayapnya dari lalat ya maka tidaklah Allah akan memberikan minum kepada orang kafir syurbatan ma'in meskipun seteguk air dalam hadis yang lain beliau melewati sebuah bangkai anjing eh, bangkai kambing yang cacat pada telinganya Maka dia mengatakan siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan bangkai tersebut. Maka tidak seorang pun sahabat yang menginginkannya. Maka kemudian di, demikianlah dunia itu. Ya? Maka mutiara yang dimaksud dalam hadis tersebut eh, dalam judul dan topik pembahasan kita tentu saja sekali lagi bukanlah mutiara dunia. Namun yang kita maksud adalah mutiara hikmah, mutiara ilmu, mutiara dari perkara-perkara agama yang dia adalah milik kaum muslimin kamu kemudian sekarang hilang di tengah-tengah kaum muslimin dia mutiara yang indah yang dengannya Islam membawa perubahan kepada umat manusia seluruhnya yang Allah memberikan mereka sebagai kuntum khaira ummah umat yang terbaik namun kemudian kemudian sayang sekali telah mulai memudar di kalangan kaum muslimin Mutiara inilah yang kau coba untuk kita gali kembali. Untuk kita coba meraihnya. Karena terkadang tertutup mutiara itu dan tidak bisa kita gapai karena mutiara itu ternyata terbenam dalam lumpur. Mutiara itu belumlah dipoles, belumlah terlihat dengan terang sehingga tidak dianggap sebagai mutiara atau bahkan mungkin sebagian orang telah mendapatkan perkara itu tetapi ia menyangkanya bukan mutiara. Lalu ia meninggalkannya, membuangnya, dan mencari pengganti yang lain hingga luputlah dia dari kebaikan yang besar. Maka menggapai mutiara yang hilang adalah hikmah yang kita cari. Al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang-orang beriman. hikmah wajadaha, akhadaha. Dimanapun ia dapatkan itu maka dia segera mengambilnya karena Allah menyebutkan tentang orang bertakwa kanu ahaqqa biha wa ahliha orang-orang bertakwa yang lebih berlayak kepada ketakwaan itu dan mereka lah pemiliknya ya? maka umat Islam adalah pemilik hikmah itu maka mereka yang lebih pantas untuk melazimi hikmah tersebut dan tidak membiarkannya hilang apalagi direbut oleh orang orang lain maka ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum perkara pertama dari hikmah yang hilang yang hendaknya kita senantiasa memperhatikannya adalah kesyukuran kita akan hidayah yang Allah telah curahkan kepada kita kepada kaum muslimin hidayatul Islam dan hidayatul iman serta hidayah berjalan di atas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nikmat yang sangat besar yang sangat tinggi nilainya yang kita dapatkan bagaimana nikmat Allah ini wajib untuk kita syukuri dan dengan kesyukuran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kepada kita maka hidayah kepada sunnah nikmat yang agung nikmat yang besar yang wajib kita syukuri lihatlah para satu soleh mereka sampai menyebutkan bahwa setelah mereka mengenal Islam dan tidak kepada sunnah mereka tidak bisa mengetahui nikmat manakah yang paling utama bagi mereka nikmat Islam atau nikmat diselamatkan dari kelangan yang menyimpang fitnah khawarij maka ini menunjukkan kepada kita hidayah di atas sunnah yang dengan kita menjauhi dan meninggalkan kelompok-kelompok yang menyimpang nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya dia semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, minnatun minhu. Ya? Sebelum demikian ikhwan ya fillah Allah wa iyyakum, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat hidayah di atas sunnah itu yang paling penting? Ya, setelah kita meyakini bahwa dia adalah nikmat dan mengingat akan Allah Subhanahu wa taala fama bikum min ni'matin famin Allah apa yang ada pada kalian dari nikmat maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka selanjutnya kalau begitu kita wajib mensyukuri nikmat tersebut Cuma permasalahannya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat hidayah di atas sunnah itu maka tentu saja dari bentuk mensyukuri nikmat hidayah di atas sunnah adalah iltizam kepada sunnah itu sendiri ahli sunnah tidaklah mereka disebut sebagai ahli sunnah illa biltizamihim di sunnah melainkan karena komitmen mereka kepada sunnah nafas mereka adalah sunnah ya kehidupan mereka adalah sunnah ya maka sekalipun mereka tidak bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak hidup dan segenerasi dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam namun kata para ulama wa anfasum sahabu nafas mereka hidup dan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengkupas dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan bagaimana kehidupan mereka senantiasa kepada sunnah maka ikhwan fi din azinallahu wa yakum sekali lagi kita ingatkan dari bentuk mensyukuri nikmat kita sunnah adalah komitmen kepada sunnah qawlan wa amala ya ilman wa adaba dengan perkataan maupun dengan amalan dengan ilmu maupun dengan adab-adabnya kita tidak memilih dan memisah oh ini masalah akhlak kita tinggalkan saja yang penting akidahnya kokoh oh ini masalah fikih belakangan yang penting adabnya bagus tidak dinul Islam dinun kamil wa syamil agama yang sempurna dan menyuruh bukankah Allah menyuruh kita udhulu fi silmika kafah masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan ya maka kita tidak boleh memilah ya agama itu dan kemudian mengambil sebagian dan meninggalkan yang lainnya mengambil sunnah Rasulullah yang kita inginkan kemudian kita tinggalkan yang lainnya ini bukanlah tariqah ahli sunnah wal, wal jamaah. Ya? Maka ahli sunnah wal jamaah sekali lagi disebut mereka sebagai ahli sunnah wikizamuhum di sunnah karena komitmen mereka keteguhan mereka untuk berpegang kepada sunnah wasunnya al jamaah disebut mereka ahli ahli jamaah ya ini tanah setinggi jamaah karena berpegang mereka kepada jamaah pemimpin kaum muslimin yang mereka taat dan mereka ikuti dalam perkara yang ma'ruf dan kesatuan mereka di atas al-haq karena kata Abdullah bin Mas'ud anta ma'al jama'ah wa in kunta wahdak al jama'ah ma wafaq al haq wa in kunta wahdak engkau bersama jamaah meskipun engkau ya uh, sendirian ya kata beliau uh, Eh, eh, al-jamaah kata beliau Al-jamaah adalah Ma al haq Apa yang sesuai dengan kebenaran Wa kunta wahdak Meskipun engkau sendiri Maka sekali lagi Ahli sunnah wal jamaah Terlihat dengan ciri mereka yang nampak Bahwa mereka senantiasa bersatu dengan penguasa mus muslim taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf itulah ahli sunnah dan bahwa mereka senantiasa mengikuti kebenar kebenaran karena dengan kebenaranlah mereka disebut sebagai al jamaah jamaah mungkin di suatu masa di suatu era dia hanya sendiri ya tetapi dalam kesendiriannya dia di atas kebenaran maka dengan kebenaran yang diikutinya dia pun disebut sebagai al jamaah as-sawabil a'zam mayoritas yang besar ya jadi bukan mayoritas diukur dengan kuantitas tapi diukur dengan kualitas itulah ahlus sunnah wal, wal jamaah ya jadi kesyukuran adalah dengan mengikuti sunnah beriltizam dengannya dengan sempurna ya maka dengan perkara itu perlu kita ingatkan bahwa jika ada yang membagi perkara ahlus sunnah itu dengan pembagian yang sempit, ya, atau menyebutkan bahwa ada perkara dari agama, ya, yang luput dari para ahli ilmi, para talabatul ilmi, dari perkara yang disebut dengan masalah manhaj yang mereka abaikan yang ditafsirkan manhaj itu dengan bentuk mentahdi dari satu golongan yang menyimpang, mengingatkan dari kesalahan, dan dengan tidak membahas itu berarti mengabaikan perkara manhaj. Maka kita ingatkan ikhwan fiddin azan Allah wa yakum, ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang salah. Ketika mereka menisbahkan ya kekurangan ketika mereka menuduh para ulama ahli sunnah dan tulabihim dan murid-murid mereka bahwa mereka tidak mengajarkan dengan benar perkara agama ini tidak menyampaikan dengan benar perkara agama ini itu adalah keliru maka ini saya sampaikan di sini perkara yang sangat penting saya bawakan dari jawaban Syekh Rabi bin Hadi bin Umar al-Madkhali Allah Ta'ala ketika ditanyakan kepada beliau tentang adakah perbedaan antara manhaj dengan akidah ya dan kemudian ya jika ada perbedaan di antara keduanya bagaimana ya cara bagaimana jalan keluar ya bagi Ahmad Tahazzub bagi golongan-golongan yang menyimpang yang mereka menggunakan perbedaan itu dengan tujuan tertentu ya maka perhatikan ikhwan di jawaban beliau ya kita akan membacakan dan kita akan berusaha untuk menekankan poin-poin penting dari pembahasan ini kata beliau tabaan المنحج قد كثر الكلام فيه والحديث عنه في هذا العصر ما عند salaf tentu saja kata beliau perkara manhaj ini telah banyak perbincangan tentangnya dan pembahasan tentangnya di zaman sekarang ini berbeda dengan kejadian pada zaman salafus saleh kalimat ini ada pada mereka ya tapi tidak kemudian menjadi pembicaraan yang besar di kalangan mereka dalam Al-Quran Allah menyebutkan Walikullin ja'alna minkum syir'atan walinhaja. Kata Abdullah bin Abbas lagi, sedangkan wasabila. Ya. Maka kata minhaj atau manhaj ada dalam Islam, dalam Al-Quran. Ya. Dalam As-Sunnah. Ya. Dalam hadis Hudaifah tentang para pemimpin alamin haji Nubuah yang mereka mimpi mimpi di atas manhajnya para nabi, manhaj kenabian. Jadi kata manhaj ada, tetapi bukan menjadi bidan, kalimat yang terus diulang-ulang, yang kemudian dijadikan sebagai pemisah dan pemilah di antara manusia, manusia di antara mereka, para salafus soleh. Tidak, ya. قد يذكرون كلمة منهج ومنهج لكن ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج بالمنهج mereka menyebutkan kalimat minhaj, manhaj namun tidak ada pada mereka Allah kalimat yang banyak tentang manhaj manhaj ini. Lakin lama intasyara dan ketika tersebar luas kalimat ini, ittarra salafiyuna ya, ayyakulu al-manhaj al-manhaj. Maka butuhlah kaum muslimin ya, salafiyin untuk menjelaskan manhaj manhaj manhaj ya. Dan kata beliau, "Ana sami'tu Syekh bin Baz la yufarriqu bainal aqidah wal manhaj." Ditanyakan apakah perbedaan antara aqidah dengan manhaj? manhaj. Maka menanyakan. Saya dengarkan Syekh bin Baz tidak membedakan antara akidah dengan manhaj. Ya. Kata beliau, ya, wa yaqulu kullu syai'un wahid. Semuanya satu perkara. Tidak bisa dipisahkan manhaj ya akidah, akidah ya manhaj. Ya. Wa Syekh al Albani yufarriq. Adapun Syekh al Albani membedakan. Ya. Wa ana ufarriq dan saya pun melihat untuk membedakan keduanya. Ini pendapat dari Syekh ربيع بن أبي المدخلي حفظه الله تعالى الإمام ابي ذكر أحد من ابي يا أرى أن المنهج أشمل من العقيدة أقول لي هذا هو منهج إتو لم يلوص بري أخي عقيدة فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل العبادات ويشمل كيف آه، تفقه ويشمل كيف تنقل Manhaj itu mencakup akidah, mencakup perkara ibadah, mencakup bagaimana engkau memahami fikih, mencakup bagaimana engkau membantah dan mengkritik. Wa yashmalu kaifa yuwajjahu ahlul bid'ah bil manhaj asy-syamil dan juga apa wa kaifa yuwajjahu eh, ahlul bid'ah ahli bid'ah fal manhaj syamil juga berkaitan dengan bagaimana menghadapi ahlul bid'ah ya jadi manhaj berkaitan dengan akidah manhaj itu juga mencakup ibadah mencakup perkara fikih mencakup bagaimana cara mengkritik dan bagaimana mensikapi ahli bid'ah maka manhaj itu luas manhaj ahli sunnah fil akidah manhaj mereka dalam ibadah manhaj mereka dalam mengambil ilmu dan manhaj mereka dalam perkara ini dan perkara itu manhaj begitu luas daripada akidah nah Kata kalau begitu, kata beliau, maka manhaj ini al-manhaj asmal bila syak, lebih luas tanpa ada keraguan. Lakinna al ahwa ba'dhum yufarriqu al aqidah wal manhaj. Akan tetapi sebagian dari ahli bid'ah membedakan antara akidah dengan manhaj. Li'ahdathin hizbiyatin siyasiyah. Karena tujuan politik, tujuan uh, apa? kelompok, pemahaman kelompok yang sempit, tujuan sektarian, ya, memecah belah dan mengelompokkan. Fayahtalun ala kafirin salafiyin. Maka ia pun membuat hilah, tipuan, tipu daya kepada sebagian salafiyin. Maka ia berkata, Anta tabqa ala akidatik. Engkau serahkan, tetap dengan akidahmu, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Walakin dalam manhaj, nahnu muhtajuna an natawa'ana fihi. Tapi dalam masalah manhaj, kita butuh untuk tolong menolong dengan yang lain di dalamnya. Artinya berusaha untuk mengajak dalam manhas kita bisa bergabung dengan siapapun, bisa duduk dengan siapapun dan sebagainya. Yang penting akidah kita akidah sah, salaf ashabul hadis, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itu perkataan dari Hizbiyun, perkataan dari ahli bidah. Ya? Nah, Salamani min antakul maka tidak mengapa kata mereka untuk kalian berkata, "Ana salafi aqidatan wa ikhwani manhajan." Akidahku salafi sedangkan manhajku adalah ikhwani, ya. Maklum anna min manhaji al-ikhwan harbul aqidati salafiyah. Sudah diketahui dari metode ikhwan muslimin adalah memerangi akidah salafiyah itu jelas. Ya? Nah kalau begitu ketika seorang mengatakan saya salafi ya dalam akidah ikhwan dalam manhaj tabligh dalam hal manhaj maka ia telah mengaku fa innahu yunadi ala nafsihi bi annahu yuharibu al manhaj salafi maka ia mempermaklumkan ya bahwa dia memerangi manhaj salafi ya perkara yang bertolak belakang yang kontradiksi sama sekali ya nah فهي من الحيل الحزبية والسياسية التي أشاءها التبليغ والإخوان وفرقوا بين العقيدة والمنهج المتلاعب بعقول السلفين خاصة maka dia kata beliau adalah dari tipu daya golongan hizbiyah ya golongan sektarian dan politik tersebut ketika mereka sebarkan disebarkan oleh tablighin ikhwaniyin dan mereka membagi, memisahkan antara akidah dengan manhaj yang mereka bermain-main dengan akal para salafiyin untuk ya mencabut mereka dari salafiyah dan untuk membuat mereka hilang dari mutiara hikmah salafiyah itu sendiri. Ya, maka ikhwan fiddin azinallahu wa yakum. Kesimpulan dari perkataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali ya, bahwa akidah dan manhaj sebagian ulama tidak membedakan. Akidah manhaj salaf. Akidah salafi manhaj salafi. Ya, La farqa. Memisahkan itu berarti memisahkan dan memecah belah Islam dan kaum muslimin. Jelas ya? Eh. Pendapat sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan yang dipilih oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala bahwa akidah lebih sempit dibanding man, manhaj. Manhaj lebih luas. Jelas ya? Baik. Dan ini kami sampaikan ikhwan fiddin bukan kritikan kepada satu orang dua orang ya satu kelompok dua kelompok kita sampaikan ini untuk pengajaran nasihatan lil ummah ya karena berkembang akhir-akhir ini ya kalimat-kalimat yang mendiskreditkan sebagian saudaranya jika saudaranya fahas mukaha jika dia saudaranya itu sudah cukup ya bagaimana kalau dia mengatakan itu untuk sebahagian asati sebahagian ulama orang-orang yang dulu dia mengambil ilmu darinya ustad-ustad kita mukasir ustad-ustad kita lalai hanya mengajarkan tafsir mengajarkan hadis kita riyadus salihin ya tidak mengajarkan kepada mereka manhaj ya ikhwah betulkah ucapan ini ya betulkah para asatid menyembunyikan ilmu dari kalian atau tidaklah mereka melihat kecuali apa yang aslah untuk kita maka ia tidak dapat menyampaikannya. Ya? Dan apa yang belum layak untuk kita konsumsi dari perkara khilaf, ya? nasihat di antara sama ahli sunnah, maka mereka biarkan itu di kalangan para ulama karena mereka lah yang lebih pantas untuk menyelesaikannya, ya kan? Ya. Bukan kita yang terjun dalam masalah itu seolah-olah kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Maka tidaklah bertambah kecuali kerusakan, tidaklah bertambah kecuali jauhnya orang dari manhaj salaf. Ya? Jadi keikhwani fiddin, tidak semua kebenaran harus kita sampai sampaikan. ini gitu, ya? Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua semua kebenaran harus kita sampaikan. Ya? Seorang fakih bukanlah orang yang menyampaikan kebenaran, namun ia menyampaikan kebenaran yang lebih layak, yang lebih aslah, yang lebih bermanfaat bagi bagi umat. Ya? Maka ini perkara yang kita sampaikan ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum. Maka syukurilah ya manhaj salaf yang kita berperang di atasnya. Ya? Bagaimana cara tadi? Mensyukuri nikmat kita dan sunnah berapa? Dengan beritizam senantiasa dengan as-sunnah itu. Akidatan ya wa amala ya sulukan wa adaba akidah, amalnya, ya, ilmu, adabnya, semua kita ambil, kita pelajari. Masih begitu banyak, ya, ruang yang terbuka bagi kita untuk mempelajari ilmu. Masih banyak pembahasan yang belum terdapatkan dalam pembahasan agama ini. Bahkan sebahagian diantaranya adalah ilmu yang tidak tegak agama kita kecuali dengan dengannya. Ilmu yang wajib. Kita pelajari kita belum pelajari, masih terlewatkan dalam diri kita. Seorang yang akan masuk ke dalam perdagangan, ini mempelajari ilmu tentang tijarah, perdagangan, agar ia selamat dari perkara yang haram dan mendapatkan apa yang halal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dalam suatu profesi tertentu yang mempelajari ilmu syar'i yang berkaitan dengan profesinya. Itu masalah dunia. Fama baluka bil ibadat. Bagaimana dengan perkara ibadah? Salat yang akan kita kerjakan, zakat yang hendak kita tunaikan, haji dan umrah yang akan kita laksanakan semoga Allah mudahkan itu bagi kita semuanya. Kita butuh ilmu tentang perkara itu ya ikhwah. Maka ketika para ulama, para asatid menyampaikan perkara-perkara itu, apakah pantas mereka dituduh sebagai mukhasir? Orang yang meremehkan, orang yang melalaikan, meninggalkan dan menyembunyikan? Hacawakallah tidak pantas tentu saja ikhwan penting maka sekali lagi syukurlah nikmat di atas sunnah itu dengan beriktizam dengan sunnah sejauh ini yang pertama yang kedua Syukur di antara nikmat yang penting kita syukur di antara mutiara yang kita khawatirkan hilang dari diri kita adalah nikmatul amni nikmat keamanan nikmat ketentraman ketenangan, suasana yang kondusif, cuaca yang cerah dalam menuntut ilmu, ya enggak? Di mana mendapatkan itu? Tidak kita akan dapatkan kecuali di jalan ahlus sunnah wal, wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah, ya, abad nasi minal fawrah. Mereka orang yang sangat jauh dari huru hara. Paling tidak senang dengan keributan, cekcok dan permasalahan, apalagi fitnah. Mereka orang-orang yang takut kepada fitnah. Mereka orang yang berlari dari fitnah. Bukan justru mendekat, apalagi mengorek-ngorek fitnah. Iya, itu ahlus sunnah. Ya, kan mendapatkan tahdid para ulama dari fitnah. Mereka mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, dari bil amal, fitnah kita illa ilmu jimah. Bagi bil amal, kata Nabi. Segeralah kalian beramal. kita nanti. semua tanya fitnah-fitnah. Kita illa ilmu jimah. Yang dia akan masuk seperti penggalan malam yang kelam. Ya, itu fitnah. Eh? Nah kalau begitu sekali lagi nikmat yang perlu kita syukuri dan kita hadirkan hilang dari kita adalah apa? nikmat keamanan. Negeri kita Indonesia, ya, tanah tumpah darah kita ini. Masya Allah, bukankah negeri yang tenang, negeri yang aman, negeri yang tentram? Tentunya kita tidak menafikan kekurangan, kesalahan, penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Kita bandingkan dengan sebahagian negara yang lain. Bandingkan keadaan kita dengan sebagian umat Islam yang lain tidak usah jauh-jauh. Dekat dengan Ka'bah Baitullah. Di sisi negara Saudi Arabia. Negara-negara Arab. Negara-negara dekat dengan Mahbatul Wahyu. Tempat turunnya wahyu. Mereka sekarang dalam kebencangan Irak. Tidak jauh dari kita. Suriah. Sangat lekat dalam ingatan kita. Ya, kebencangan ya? tidak stabilitasnya keadaan ya dalam perkara dunia maupun akhirat mereka seorang mukmin dalam kegetiran setiap hari dalam kehidupannya jika ia tidak dibunuh karena perkara agama mungkin dia dibunuh karena perkara dunia ya. hanya karena ikut kelompok ini kelompok itu atau melihat yang ini atau tidak yang itu dibunuh mereka subhanallah ini dekat dengan mahbatul wahid tempat turunnya wahyu. Kita masya Allah menjalankan ibadah bisa dengan tenang, ya. Hadir di majelis ilmu tidak dalam keadaan takut dan tegang, ya. Insya Allah dalam tegang di sini ya. kita, ya. Kecuali yang bicara mungkin agak tegang ini ya. <laughs> Baik, insya Allah ya. Mohon maaf kalau ada sedikit uh, semangat ya. mohon maaf bukan semangat jahiliyah ya. Jadi ikhwan fiddin Nikmat ini harus kita syukuri. Ya? Nikmat ketenangan. Dan tahukah kita Nabi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tempatnya untuk ke Hijaz, ke Makkah, membawa istri dan putranya yang dicintai. Siapa dia? Ismail alaihissalam. Diperintahkan Allah untuk ditinggalkan di mana? Di Makkah al-Mukarramah. Jangan bayangkan bahwa Makkah itu seperti sekarang. Ya? Masjidnya pun dengan AC, mau minum dimanapun ada air zam-zam lagi tidak bisa setengah mati belinya di sana tinggal singgah minum air zam-zam mau belanja masuk pas, masuk toko-toko lengkap semua serba ada dan bayangkan seperti itu keadaan Makkah di zaman Nabi Ibrahim tanah tandus dus dus gitu ya kering kerontang. ya. Namun ia tinggalkan istri yang dikasihinya, anak yang dicintainya, taat karena Allah. Maka sang Nabi karena dia Abu Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, Abu Anbiya berdoa kepada Allah, menundukkan dirinya kepada Allah, memohon pertolongan. Apa doanya? رب اجعل هذا بلدا آمنا wahai Rob jadikanlah tempat ini tandus tandus kosong jadikanlah tempat ini baladan amina negeri yang aman warzuk ahlahu dengan samarat dan berikanlah rezeki kepada penduduknya bukan hanya istriku dan anakku penduduknya dengan samarat dari buah-buahan man amana minhum billahi wa wa yaumil akhir siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir doanya keamanan dan rezeki dalam ayat yang lain surah Ibrahim Rabbi al hadal balada amina wajnubni wabaniya baniya an asnam wahai Rabb kami jadikanlah negeri ini Negeri yang masih tandus, kosong. Pemimpinnya cuma dua orang. Tiga, tiga dengan Nabi Ibrahim. Ya, Hajar dan putranya Ismail. Ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnuni wabaniya dan jauhkan aku dan anak keturunanku min anak eh, anak budal asnam dari menyembah berhala. Perhatikan dua doa ini yang dia doa dia ucapkan oleh beliau Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Apa yang diminta? Keamanan, Keamanan, ketentraman. Lihat. Sebelum permintaan yang kedua apa? Rezeki. Sebelum apa yang disebutkan dalam ayat yang lain? Tauhid. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau kita mau ringkas para ulama, keamanan sebelum rezeki dan tauhid. Kita mungkin kaget ini. Ya. Bukan tauhid, bukan hal yang penting tauhid. Ya. tidak. Karena ketika terjadi huru hara, meskipun kita dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah ketika itu tentulah sulit luar biasa yang luar biasa dibanding ketika tenang khusyuk lebih dekat meskipun kita aman ini pun belum khusyuk khusyuk juga ya tapi aman itu lebih tenang lebih dekat dari khusyuk dibanding ketika gelisah ya enggak ketika kacau tidak aman Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di awal Islam diperintahkan hijrah dari Mekah. Ya kan? Apa tujuan hijrah? nah, Meninggalkan kampung halaman, halaman tanah tumpah darah, mutabat ceraka apa? Mutabat cerita, ya? Mutabas mutabas soloan cerita, ya? Tanah tanah tumpah darah kerajaan kita. Kenapa ditinggalkan? Oleh Rasul SAW untuk keamanan. Maka hijrah yang pertama kehab, Habsyah menyembelih ahlul kitab. Namun mereka menghargai orang-orang yang menyembah kepada Allah dan melindunginya. Paham ya? Setelah itu kemudian kembali ke Madinah. Karena dakwah telah diterima di Madinah. Apa yang tidak ditemukan ketika itu di di Makkah. Lihat ya Khalifuddin. Keamanan. Siapa yang bisa menyembah kepada Allah dengan khusyuk ketika dia dalam keadaan gelisah? kata orang sekarang lagi galau ya apalagi kalau ruhara bujang bayangkan meskipun kita dapatkan keterangan bahwa ibadah fil hajj ibadah ketika fitnah itu ini iya, karena tantangannya kok besar tapi bukan berarti dengan itu kamu tantangan ya saya saya kacau suku darah saya besar kok utamanya. sebagian orang diantara kita bermimpi-mimpi supaya Indonesia seperti Afghanistan berharap Indonesia seperti Suriah biar tampak siapa yang hak dan batil perang jihad subhanallah betulkah itu ikhwan apakah ini tuntutan syariat lihatlah doa Allah Ibrahim alaihissalam Abul Hamid Abul Hunafa Abul Anbiya berdoa kepada Allah yang pertama dia sebutkan keamanan Rasulullah berjumpa dalam hadis yang sahih man aslah minkum aminan في شربه معافيا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا بحظافرها Allah Akbar Barang siapa di antara kalian kata Bangun esok harinya Dalam keadaan Aminan fi syirbihi Merasa aman dalam hatinya Tentram Tenang Mu'afin fi jasadi Mu'afin fi jasadi selamat, sehat jasmaninya. Paham ya? Hatinya tenang, jiwanya lapang, aman, tubuhnya sehat, segar bugar. Indah, itu yaumi, bangun pagi hari, ada kopi, ada susu, ya, ada nasi goreng, pisang karamel, indah kutu yaumihi. Ada makanannya hari itu, ada kata Nabi, فَكَأَنَّمَا حِزَبَهُ dunia بِحَضَاتِيرِهَا Maka seolah-olah telah dikumpulkan semua dunia itu dari ujung ke ujung. Dunia yang begitu luas. Ya? Semua tambang dengan isi-isinya dikumpulkan dalam tiga perkara itu. Apa tadi? Aman yang pertama, sehat yang kedua, ketiga makan apa adanya, ada apanya. Ya? maka apa yang dimakan ada. Subhanallah. Inilah keamanan. Orang punya tambang 10, tambang emas 3, tambang batu bara 7. Apakah dia bawa semua itu ke alam akhirat? Tinggalkan. Ya kan? Ya. Bahkan apakah dia makan hari ini semuanya? Dia makan kayak itu? Bukan dia makan emasnya, dia makan batu baranya tidak, tapi nilainya dia makan ke semua itu tidak mencukupinya lukmah lukmatain satu suap dua suap karena dia punya emas dia bisa beli apa saja yang dia makan cuma beras jagung dia beras jagung minumannya ada emas bertumpuk-tumpuk tidak bisa bermanfaat dengannya subhanallah keamanan ikhwan fiddin ketenangan dalam dakwah ya inilah yang kita inginkan bukan berarti tidak ada nasihat di antara salafiyin. Bukan berarti tidak ada serangan amar ma'ruf nahi munkar di antara kita ataupun apalagi mengingkari kemungkaran yang ada pada kelompok yang menyimpang. Tidak tentu saja. Tetapi ketahuilah senantiasalah perkara itu dibangun di atas ilmu. Senantiasa kita dahulukan dalam nasihat kepada saudara kita. Al-ulfah wal hikmah. Kelembutan dan hikmah dan hikmah agar kita tidak merusak dan menimbulkan kerusakan kegiatan kita lebih besar dari apa yang kita inginkan dari keba kebaikan. Dengan hal yang penting orang tahu, biar pecah sekalian. Biar orang tahu. Subhanallah. Ya, bukankah kita bisa sampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik? Ya. Al-mu'minun wa'allafun kata Nabi. Orang mukmin itu muallafun gampang dilemiskan hatinya ya la khaira fi man la la, yang yanfa la yu'laf tidak kebaikan pada orang yang tidak dilembutkan hatinya dan tidak mau lembut hatinya tidak ada kebaikan subhanallah ya jadi kalau begitu ikhwani fiddin Allah wa yakun nikmat dan barang yang harus kita syukuri yang kedua setelah nikmat hidayah kita sunnah adalah nikmat apa tadi keamanan ketenangan ya tentang kita berdakwah ya Allah subhanahu wa ta'ala maka kita ingatkan ya ikhwan fid din ya Alhamdulillah kita di tempat ini dan di wilayah kita secara umum Alhamdulillah mendapatkan anugerah Allah yang besar dari nikmat ketenangan ketenteraman kita bisa menimba ilmu dengan tenang, menjauhi kelompok yang menyimpang. Dulu di hadapan ustaz-ustaz kita mendengarkan apa yang dikasihkan dari al-haq dengan ilmu dari kita semua bahwa kullu dari Adam khata'un. Semua anak Adam itu pasti selalu berbuat salah. Wa khairul ini at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat. Man alladhi yunji min khata Siapa orang yang selamat dari kesalahan? Tidak ada. Ya kan? Ya. Maka kita ambil dan ikut dari mereka para asal kita mengambil ilmu dan bermajlis dengan mereka karena hikmah yang kita cari kita cari. Ya kan? Ya. Dan kita dapatkan Alhamdulillah Namun sekali lagi bahwa manusia tidak ada yang sempurna Maka mereka mahlul khata wan nisyan al-insan letak kekurangan dan kesalahan seperti anak manusia yang lainnya. Ya, maka kewajiban kita adalah mengikuti al-haq. Ya, dan mengingkari apa yang terjadi dari kesalahan dan kekurangan. Ya, namun bukanlah itu melazimkan kita untuk menafiun nasa minhum membuat orang lain dari mereka ya mendorong orang untuk menjauhi bang tidak cukup menjauhi kalau perlu angkat senjata terhadap mereka Ya? Apakah itu yang diinginkan? Tidak ikhwan fiddin. Ya, nikmat ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan tadi bagaimana besarnya nikmat ini kepada kita. Kita khawatir akan hilang dari kita. Dahulu dahulu dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dari para ulama, para masyayikh ya berikutaman Allah berikutaman dari Allah SWT kemudian mengikuti sunnah Rasulullah dan berikutaman dari para masyayikh dan ulama yang senantiasa membimbing dan mengarahkan para asatid kita ya Sulawesi Makassar secara khusus disukai dan di, disuntai oleh banyak dari saudara-saudara kita di belahan Indonesia yang lainnya ya tidak ya mereka mendapatkan ketenangan dalam mengambil ilmu duduk bermajlis dengan para asatid apa yang kadang tidak mereka dapatkan di tempat yang tempat mereka berada ya ini bukan ucapan satu dua tiga orang ya meskipun juga bukan hasil polling ya kita tidak memberikan al-haq itu dengan polling ya dengan beda pendapat tidak tapi ini terbukti dan terlihat bagaimana ketenangan dakwah yang ada di Makassar, ya. Ada fitnah yang terjadi tapi tidak berkembang di sini. Khilaf yang terjadi para para masyayikh, ya. Kita selesaikan dengan para masyayikh, ya. Dan ikhwah kita sibukkan dengan ilmu dan tidak mengambil kecuali apa yang aslah bermanfaat bagi mereka dan kehidupan mereka. Ini ikhwani fiddin dibanggakan oleh sebagian orang yang datang ke tempat kita ini. Ya, namun kemudian tidak khawatir ini akan hilang ya tidak tersembunyi dari kita apa yang terjadi akhir-akhir ini dari berlebih-lebihannya sikap sebagian saudara kita dalam menyikapi sikap kesalahan dari saudaranya ya tidak tersembunyi dari kita ya muamalah yang keliru dari saudara-saudara kita ketika mendapatkan saudaranya salah dan keliru ya bukan lagi menasehati tapi kemudian berusaha untuk menjatuhkan dirinya ya bahkan menghinakannya sehingga tidaklah pembicaraan tentang orang tersebut kecuali pembicaraan tentang sampah kotoran kebun binatang Mari kita cermati dengan baik fenomena ini. Ya, apakah sedemikian itu yang diinginkan dari dakwah? Apakah ini pula yang diminta oleh para masyah dan nasihat dan tahdir mereka dari peringatan dan arahan mereka? Tidak tentu saja ikhwan fillah Allah wa Ya? Maka kita khawatir ketika nikmat keamanan itu hilang, ketika manusia mulai dikelompokkan, datang satu dari seorang alim dan fatwa ulama ala rasul Kita dengarkan kita terima fatwa ulama yunshar disebarkan ya tetapi ketika ada para ulama yang lainnya mengusahakan islah maka kita tidak menyanyiakan kesempatan untuk islah karena takdir yang datang peringatan yang datang tidak lain juga untuk is islah dan Allah merintahkan Fasihun baina akhawaikum akhirnya kita antara kalian maka kita dalam islah Ya? Nah kita menahan diri-diri kita untuk berbicara perkara itu dengan cara yang batil. Dan kita ingatkan kewajiban untuk tidak sunnah siapapun dia. Ustadz maupun talib, guru maupun murid. Tidak bedanya. Ya? Dan ingat ikhwan dengan azan Allah bahwa kemudian ya kita dapatkan tujuan dari tahdid dan nasihat itu adalah islah memperbaiki ya maka kemudian kalau yang terjadi orang yang dinasehati justru semakin jauh ya orang yang diperingatkan justru berkeras dalam kesalahannya ya di samping hidayah yang ditahan Allah Subhanahu wa taala namun kita khawatir jika orang yang berkeras dalam kesalahan itu disebabkan karena cara kita dalam mengingatkan yang keliru dan salah ya Bukankah kita semua mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang dari Bani Israel yang membunuh 99 jiwa. Lalu yang bertobat. Namun diberikan kepadanya arahan yang tidak tepat. Maka bukan lagi dia bertobat, malah ia semakin terlibat dalam kesalahannya, semakin jauh dalam penentangannya, membunuh orang yang menasihatinya, yang mengatakan kepadanya, tidak bertobat bagimu ya maka ikhwan fiddin adhanallahu wa iyakum sekali lagi ini nikmat keamanan dan kita pun berjalan insyaallah ta'ala berusaha untuk mengikuti ya dan kepercayaan pada diri kita arahan dan kebiasaan dari para ulama kita untuk tidak keluar dari perkataan mereka dan nasihat mereka ya tidak siberin meskipun satu lama ya satu ya, Seharusnya kalah. Ya, itu kita usahakan. Maka kalau begitu bersabarlah ikhwan, ikhwan kita atas saudara kalian. Ya, jika kita mendapatkan bersaudara kita belum mengikuti dalam perkara yang dan nasihat itu, bersabarlah. Jangan kita membagi manusia. Oh, dia sudah setuju. Sudah masuk daftar sekarang. Yang itu menunggu masih diam, tawakuf, masih apa? Tunggu dulu, kita beri tempo. Satu bulan, dua bulan, sepuluh hari, tiga hari. Tidak ya ikhwah tasnifu salafiyin membagi kelompok salafiyin hanya dalam satu sikap yang berkaitan dengan fatwa para ulama ya bukan ini yang kita dapatkan dari para masyarakat bukan ini yang kita dapatkan dari para ulama ada nasihat yang berharga cuma tidak pada kembali kita sampaikan nasihat dari Syekh Abdullah Al-Bukhari Allah Ta'ala dalam Doroh di dalam majlis di mana beliau sebelum meninggalkan Indonesia ketika itu memberikan nasihat dan menyebutkan bagaimana ia teriris-irisnya dengan keadaan dakwah salafiyah di Indonesia ketika itu. Setiap datang ibaratkan laporan, si fulan menyimpang, si fulan ini berkata begitu, berkata, berkata begini. Ya, permasalahan saya yang tetap diajukan kepada beliau. Beliau jelaskan penjelasannya, berikan arahan, tapi kemudian tahun berikutnya datang, masalah itu kembali muncul, masalah itu kembali dikorek, dan seterusnya dan seterusnya maka beliau dengan hati yang pedih menyampaikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang berlinang air mata orang yang mendengarkannya dengan baik. Maka itu ada yang insya Allah Ta'ala Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk dikeluarkan dalam bentuk tulisan Yang diterjemahkan Apa adanya kalau masih itu sangat berharga Ya Dan nasihat para ulama tidak mengenal Waktu expire Waktu habisnya masa berlalu berlaku itu saja ya khususnya dari para ulama dari para masyayikh yang alim qadiyah yang mereka menyaksikan sendiri kejadian menghadapi sendiri permasalahan dan cinta kebaikan bagi saudaranya kaum muslimin salafiyin yang ada di Indonesia maka ini ikhwan fiddin dari nikmat yang kedua yang kita ingatkan nikmatul amri nikmat ketenangan nikmat keamanan ya mohon untuk kita jaga Mohon untuk kita selalu menjaganya. Kemudian yang berikutnya, ya, saya cukupkan mungkin dengan membacakan sebuah nasihat, ya, untuk dibagikan bagi yang bisa bahasa Arab. Sebenarnya saya sudah terjemahkan. Uh, ini tolong dibagikan untuk ikhwan dan akhwat terbatas. Sebenarnya saya sudah terjemahkan, cuma belum sempat di transkrip dan dibagikan. Insya Allah Taala besok kalau ikhwan hadir kembali akan dibagikan terjemahannya nasihat dari seorang dari ulama ahli sunnah wal jamaah dari eh, ilmu barizin itu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitabnya ya An-Nasihah ya dalam kitabnya An-Nasihah ya kitab ini memuat beberapa permasalahan ya tentang nasihat dalam mengingkari kemungkaran yang ada dari seorang salafi yang khati seorang salafi yang salah dan juga berkaitan masalah bawabit eh, syarat-syarat dalam syarat dan ketentuan dalam memboikot ya dan e, apa e, membantah orang yang menyelisihi ya e, kitab ini memang dikritik oleh sebagian ulama dengan beberapa poin ya namun kita akan bacakan di sini poin-poin yang dipuji oleh para ulama yang mengkritik buku ini sendiri. Syekh Rabi ya memuji pada poin yang akan kita bacakan ini dan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bismillah taala hakada nahsibullahi hasibuh ya dan beliau adalah pengajar akidah di Jamiah Islamiyah Al-Madinah al nabawiyah ya Islamic eh, apa uh, Universitas Madinah ya Universitas Madinah Universitas Islam Madinah ya, eh, ya. dia pernah jadi sana dan dia mengarang dan kompo ini dan untuk poin yang akan kita bacakan ini saya sebutkan di sini perkataan dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala jadi uh, poin-poin ini sudah kami transkrip ya sudah kami sebutkan terjemahannya كتاب بذكر dari kitab An-Nasihah فيما يجب مراعاته عند الاختلاف وضوابط حد المخالف والرد عليه nasihat dari apa yang wajib untuk dijaga dalam perselisihan dan syarat-syarat dan ketentuan dalam memboikot orang yang menyelisihi dan membantahnya. Syarat-syarat dalam membantahnya, ya. Kitab ini ditulis pada akhir bulan Ramadan tahun 1424 Hijriah yang kami acuan adalah cetakan dari Daru Al Imam Ahmad ya dan bahwa e, kitab ini atau buku ini telah disebutkan oleh e, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya Bayan lima fi an-nasihati Ibrahim ar ruhili min al-Khalil wal-Ikhlal penjelasan tentang uh, apa yang terdapat dalam kitab An-Nasihah oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dari khalal dan ikhlal, dari kesalahan dan kekurangan, ya. Di mana beliau menyebutkan kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Khadi, saya ambil dari kitab Syekh Rabi ثم ختم الدكتور إبراهيم هذه النصيحة بوصايا جيدة Kemudian Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili mengakhiri nasihat tersebut dengan wasiat-wasiat yang bagus. As'alullah yuwaffiqahu liqiyam biha. Aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada beliau untuk melaksanakannya. Al-akmil wujuh wa yuwaffiqahu bil mawqif bil mawqif sahih mimma tarammadat tadamanathu nasihatuhu min al-akhfa' al-ilmiyah. Dan agar Allah juga memberikan taufik kepada beliau lil mawqif sahih kepada mawqif yang benar dari apa yang terkandung dalam nasihatnya dari kesalahan-kesalahan ilmiah. Tentu di masalah kesalahan-kesalahan ini ini adalah keluar yang terjadi di antara para masyek ahlus sunnah antara Syekh Rabi dengan Syekh Ibrahim Ar Ar-Ruhaili. Tidaklah kita masuk dalam percobaan dengan ilmu dan basirah. Ya, dengan beristianah dengan perkataan para ulama ahlus sunnah tentu saja. Paham ya? Ya bukan konsumsi publik masalah ini ya karena dia masalah-masalah yang uh, rumit masalah-masalah yang uh, yang tidak sesederhana yang kita bayang bayangkan tentu saja maka diinginkan mahalul ittifaq tapi yang disepakati disepakati oleh Syekh Ibrahim Al-Ruhaini yang beliau memberikan berbisa dalam poin nasihat beliau dan disepakati oleh Syekh Rabi bin, harun bin Harul Markhali Hafizullah Ta'ala dengan nasihatnya tadi bahwa adalah wasaya jazilatan wasiat yang bagus bahkan dengan kepada Allah ya taufiknya ya kepada syekh agar bisa menegakkan wasiat itu ya dan tentu saja kita akan begitu perlu untuk mengetahui wasiat itu semua kita pun diberikan taufik oleh Allah untuk bisa tegak di atasnya pula ya maka itu ikhwan fiddin maka saya sebutkan di sini poin-poin tersebut Sekali saya terjemahkan namun agar Allah belum sempat kita eh, ketik dan kita bagikan. Mudah-mudahan besok kita selesaikan untuk dibagikan. Karena itu yang penting. Kata beliau, hadi asyara أختم هذه النصيحة بتوجيهات لطيفة وفوائد عزيزة أرى أن في العمل بها أعظم الأجر والثواب وأرفع الدرجات عند الله Aku menutup nasihat ini dengan taujihat arahan-arahan yang lembut dan faedah-faedah yang banyak yang aku lihat dalam beramal dengan wasiat-wasiat tersebut ya ada pahala yang besar dan uh, keutamaan serta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adu ikhwanana lil amali biha. Dan aku mengajak saudara-saudaraku untuk beramal dengannya. Wa ma'atiha dan untuk menjaganya خصوصا في هذه الأزمان خصوصا في زمن زمن سكرة التي أمت فيها الفتن وساد الهوى وفشى الجهل في الناس إلا من رحمه الله وحده بزمن زمان ينطلح من باب بوت فتنة ينطلح من لورو فتنة يا من بيضة يا ملاقون وساد الهوى بل هو نفسه ممكن Wafasha al-jahlu dan kejahilan menyeruak ya tersebar di antara manusia kecuali orang yang rahmat Allah dan diberikan hidayah maka wasiat beliau perhatikan ikhwan fiddin yang pertama i'lam akhas sunnah ketahuilah wahai saudaraku di atas sunnah annaka in kunta sahiba sunnatin bihaqqin falan yadurraka kaidu ahli al-ardi lak wahai saudara Saudaraku dalam sunnah. Sesungguhnya engkau, jika engkau sahibu sunnah, jika engkau sahibu sunnah, sahibu sunnah tadi orang yang berpegang di atas sunnah berkomitmen dengannya. Yulazimu sunnah. Jelas itu ya? Bukan sahibu sunnah iddiaan, pengakuan, persentase. Tidak. Ya? Tapi hakim. Kalau begitu kata Syekh, "Fala yadurraka maka tidak akan memberikan mudarat kepadamu kaidu ahli ardi lak tipu daya penduduk bumi ini bagimu wala yukhrijaka min sunnah dan tidak akan mengeluarkan engkau dari sunnah ramyuhum laka bil bid'ah tuduhan mereka terhadapmu dengan fonis bid'ah jelas ya ya wa in kunta ala zaidun wa dalalin namun jika engkau atas penyimpangan dan kesesatan u'idzuka billahi antakuna kebalik. aku berlindung aku berlindung kepada Allah bagimu untuk engkau jauhkan darinya jika engkau dalam penyimpangan dan kesesatan يَنْفَعَكَ عِنْدَ اللَّهِ تَنَعُ nasi alaik maka tidak akan bermanfaat bagimu di sisi Allah amma pujian manusia atasmu. batuhum iya kali sunnah dan penyandaran mereka kepadamu kepada sunnah. Ya, wa laka bil alqabiz dhaifah. Demikian pula pengagungan mereka terhadapmu dengan lakop-lakop, dengan julukan, gelaran-gelaran yang palsu. وقد علم الله من حالك ما تعرف عن نفسك Sungguh Allah telah mengetahui dari keadaanmu apa yang engkau tahu dari dirimu sendiri. Fa'iyaka min mukhada'atin nafsi. Maka waspadalah kalian dari tipuan diri sendiri. Baik, apa maksud nasihat ini? Nasihat ini maksudnya adalah bahwa Hendaknya kita jika betul kita sunnah mengaku sebagai ahlu sunnah hendaknya kita bersabar di atas di atasnya teguh dan kokoh memegangnya memang berpegang kepada sunnah di hari-hari sekarang ini bagaikan memegang bara bara api ya as sekarang ini is, apa, asing ya, seperti keter, keterasingan kaum muslimin di kalangan pengamat-pengamat yang lainnya dari golongan orang-orang kafir musyrikin dan alim kitab Bukan sebagai kaum muslimin maka seperti itu pula ahli sunnah di kalangan kaum muslimin sedikit dan terak terasing ya nah kalau begitu saya mengatakan kalau engkau berkomitmen kepada sunnah berpegang kepada kebenaran tidak akan memberikan mudarat kepadamu tipu daya penduduk bumi seluruhnya. Jangan satu dua orang. Seluruh dunia ingin menipu kamu. Tidak akan kamu terpedah. terpedaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak akan bisa mengeluarkan kalian dari sunnah itu. Sekedar tuduhan mereka bahwa engkau ahli bidah. Jelas ini? Ya? Sebaliknya, jika engkau dari golongan ahlu Al-Zaidi wa Dhalan. Golongan yang berlima dan tersesat. Semoga Allah bukan dari kita semua. Maka tidaklah berguna pujian manusia terhadap dirimu di sisi Allah. Tidak akan berguna penyandaran mereka terhadap dirimu kepada sunnah. Bahwa disebut sebagai sunni salafi. Ya, bahkan singanya ahlu sunnah. Ya, tidak akan berguna itu. Julukan-julukan, lakop-lakop azzailah yang palsu tidak bermanfaat jelas ini ya kalau begitu fa'iyyaka wa mukhalatan mas waspadalah kalian dari tipu daya diri sendiri wa bihasabika mau'izatan fi hadal maqam dan cukuplah bagimu sebagai peringatan pada tempat yang seperti ini ya dalam permasalahan seperti ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Nurul Ittibas biwasiyati Rasul dan Ibnu Abbas. Ada yang hafal hadisnya? Hadis Arba'un Nawawi Ya? ya? Kuntu Radifan Nabi. Ya? Aku digonjok Rasul di bahannya Lalu mengatakan, Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka. Wasiat ini yang pada sebagian riwayat disebutkan atau pada hadis disebutkan wa'lam anna al-ummata law ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kataba Allah laka <coughs> واعلم أن الأمة الذي اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ketahuilah wahai Ibn Abbas bahwa sesungguhnya umat ini jika mereka berkumpul untuk mendatangkan kepada manfaat maka tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu dan jika umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan mudarat atasmu, memberikan mudarat kepadamu, lain berbuka dia akan memberikan mudarat kepadamu, kecuali apa yang Allah telah takdirkan atasmu. Jelas Ya? Bahwa tipuan orang yang akan menipu kita selama kita berpegang kepada sunnah istiqamah di atasnya dan terus menerus berdoa kepada Allah hidayah dan khawatir dari ketergelinciran tidak akan memberikan modal sama sekali tipu daya manusia seluruhnya. Bahkan sekalipun mereka menuduh kita dengan tuduhan jelek, itu tidak menurunkan derajat kita sedikit pun. Karena sesungguhnya inna akramakum Allahi atqakum. Derajat bukan pada manusia. Orang mungkin saja menggalang ya suatu bentuk kesepakatan ya membuat ya poin-poin kebersamaan sepakat kita mengatakan si fulan ini si fulan itu sepakat kita mengatakan ini itu tapi di sisi Allah al-haqqu marabbik al-haqqu ahqqu an yuttada al-haqqu adlaj wal batil lazlaj al haqqu cemerlang ya terang meskipun berusaha ditutupi oleh orang-orang yang menyim, menyimpang. An-nur bercahaya meskipun kadang ingin ditutupi oleh ahlu zulumat, orang-orang yang dalam kegelapan. Jelas ya? Baik, sebaliknya pula jika kita di atas kesesatan, di atas penyimpangan, auzubillah min dalik, tidak akan berguna pembelaan orang seluruh dunia ini kepada kita. Tidak akan bermanfaat pujian orang seluruh wajib kamu ini. Tidak akan bermanfaat. Jelas ya? Ya, itulah wasiat Rasulullah kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ketika itu belum sampai usia balik. Diberikan wasiat yang seperti itu. Subhanallah. Maka bersabarlah dalam dakwah. Bersabarlah di atas sunnah. Sifat dari orang-orang beriman. La yakhafuna masalah dalam masalah lain tidak takut celan orang-orang yang mencela. Baik. Demikian pula kata beliau, wa hadithul thalatha alladziina awwalu man tusa'iru bihim tusa'iru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Juga hadis tiga golongan yang pertama kali neraka akan dinyalakan dengan mereka bahan bakarnya di hari kiamat nanti. Allah wa iyyaka minha. Siapa mereka? Hafidz bil Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berilmu, orang yang bersedekah, yang dermawan, dan orang yang berji, berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka berbuat karena Allah katanya. Namun Allah mendustakannya. Dan Allah mendustakan di tempat yang besar, di tempat yang agung, ya, di ketika itu di hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat lagi ada, uzur tidak bermanfaat بل كذبت نعوذ بالله من ذلك فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن maka kita minta kepada Allah keikhlasan ya dalam perkataan maupun perbuatan zahir maupun yang batin ya maka ikhwan lihatlah perkara ini ya bahwa yang penting adalah bagaimana kita berpegang kepada as-sunnah sebagian orang menyibukkan diri dengan apa kata fulan tentang saya jika baik saya tambahkan ada lagi yang belum kalian tahu tentang kebaikan saya kalau jelek saya bantah dan kalau dia sampaikan saya di depan dua orang saya akan bantah dia di depan seratus orang ya tidak ikhwan ini bukan dari kesadaran bukan dari kebijaksanaan ya bukanlah dari semua kesalahan itu harus disebarkan di depan umum. umum. Meskipun semua orang sudah tahu. Katanya rahasia umum. Rahasia umum tahu bukan lagi rahasia namanya. Ya. Ini rahasia umum sudah. Semua orang harus tahu. Subhanallah. Ya. Kita ingatkan dalam majelis-majelis kita. Mawqif Imam ahli Sunnah wal Jamaah haqqan wa sidqa. Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadi fitnah khalqi Quran fitnah yang berkecamuk tentang Al-Quran itu makhluk yang ditebarkan oleh seorang wazir Perdana menteri Gubernur eh, Khalifah ketika itu membisikkannya dan akhirnya Khalifah terpengaruh dan menjadikannya sebagai permasalahan yang harus ditanyakan kepada semua alim ulama ketika itu maka dipanggillah mereka satu persatu ditanya Al-Quran kalam ilahi atau makhluk jika yang makan kalam ilahi dipukul, dicambuk, dipenjara, bahkan sebagian dari ulama ahli sunnah terbunuh karena membela akidahnya. Ya, itu terjadi. Kalau berkata Al-Quran itu makhluk, maka dia dilepaskan. Bahkan mungkin diberikan kedudukan yang tinggi dan kehormatan. Ya? Fitnah khalqin Quran. Ini fitnah yang terjadi. Siapa yang merasakan fitnahnya? Kalau secara khusus adalah para ulama, ulama kadang itu para ulama. Tapi dengan para ulama ditangkap, masuk penjara, apalagi dibunuh. Siapa yang merasakan efeknya juga? Um, hmm? umat. Berkurangnya para penyampai kebenaran. Orang-orang yang menyampaikan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya berkurang. Maka datanglah sebagian ulama dari Baghdad kepada Imam Ahmad bin Ini wahai Imam Ahmad. Sekarang waktu kita untuk memberontak. Sekarang. Lihatlah penguasa sekarang ini. Ya, sekarang kita memberontak. Imam bin Mahlan. Tidak. Pelan-pelan. Tidak. Tidak ada alasan untuk memberontak. Imamnya Muslim. Salat dia mendoakan bahkan kepada pemimpin ketika itu maka mereka mengatakan wahai Imam Ahmad ya Abdullah tidakkah engkau melihat apa yang sekarang kita ini fitnah ya kan para ulama ditangkapi ya dan para ulama orang terbaik dari umat orang ditangkapi mereka berkurang kebaikan kepada um-, umat maka dengan itu Ya bayangkan, maka dalam riwayat katakan atau asal disebutkan dari salaf bahwa luhumul ulama masmumah dagingnya para ulama kalau digibahi itu beracun ya? untuk menunjukkan mudaratnya yang besar menggibahi seorang biasa seorang muslim itu haram hukumnya paham ya? iya makan daging bang bangkai. Tapi kalau yang digibai adalah seorang alim, maka dia tidak hanya haram dan berbahaya, bahkan beracun. Artinya apa? Kita berdiri sendiri. Karena kita butuh kepada para ulama. Umat butuh kepada para ulama. Kalau ulama digibahi, dijatuhkan namanya, kehormatannya, maka umat tidak percaya kepada para ulama mereka. Jelas ya? Maka bisa sedang karena dia beracun. Kembali kepada masalah tadi ya bahwa apa dikatakan oleh sekarang kita fitnah kata Imam Ahmad betul cuma kita fitnah namun kata beliau dengan fitnahnya fitnah khasah fitnah yang khusus hanya menimpa siapa para ulama mereka yang ditangkapi, mereka yang dikumpul, mereka yang dicambuk, mereka yang dipenjara, mereka yang dipenggal. Ulama. Kalau kita memberontak, fitnahnya menjadi fitnah apa? Amah, fitnah umum. Semua orang bergejolak. Setiap rumah berkelahi. Ya, dan akhirnya terjadi apa? Kekacauan, kegaduhan, keonaran. Mereka tidak Ya, kata Imam Ahmad, fitnah khasah lebih baik daripada fitnah amah. Ya, ini yang tadi saya sebutkan. Ya, bahwa sebagian kita kalau ya eh, murid tidak seperti itu. Ya, kalau dia uh, namanya oleh seseorang di depan satu dua tiga orang maka ia akan segera membuat bantahan ya pembersihan diri pembelaan dan sebagainya tentang apa itu kepadanya di hadapan seribu orang kalau perlu dia semua tahu siapa saya ya ini batu tentu saja ya karena bukan bahaya ini, fitnah yang dibongkar ini. Kita bongkar juga, selesai. Orang semua sudah tahu, tidak ikhlas. Ya, apa yang mungkin diobati dengan kadar tertentu, jangan ditambah obatnya. Dokter pasti marah. Daripada terusnya, ya. Kenapa? Kelebih overdosis. Ya, kelebihan dosis. Ibarat menghancurkan rumah kardus pakai buldo, bulldozer pengemis musuhnya usir dengan bulldozer yang terinjak kucingnya, ayamnya, bahkan orangnya. Kan tinggal disenggol kalau kardus sudah runtuh. Ya, maka lihatlah Mu'alidul akha biqadariha. Ya? Wa mu'aqibu ala qadri jarimah. Ya? Kita mengobati kesalahan dengan kadarnya. Menghukumi sesuai dengan kesalahan juga sesuai kadar kesalahan itu itu من ضوابط syariah قائد من syariah, الشرعية al العقوبة ala قدر jarimah hukuman sesuai dengan kadar kesalahan tapi ya? Maka itu ikhwan di sini bukan yang harus kita ingatkan dalam hal ini. Intinya apa? Sabar. Ya? Al-mar'u yuzakkihi amaluh. Seseorang akan ditazkiyah oleh amal perbuatannya, bukan oleh siapa-siapa. Ya? Baik, yang kedua, poin yang kedua. I'lam anna ulama as-sunnati ar-rasikhina إنما بلغوا ما بلغوا من الرفعة في الدين والإمامة فيه مع توفيق الله لهم بالصبر واليقين ketahuilah bahwa para ulama ahli sunnah yang kokoh, rasikhin, yang mapan, mutamakimin, hanyalah mereka sampai kepada kedudukan yang mereka sampai padanya. menarik Minarif din dari ketinggian dalam agama, wal imamatu fihi dan ketokohan dalam agama. Mereka sampai kepada perkara itu. Ma taufiqillahi lahum di dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga karena sabri wal yakin dengan kesabaran dan keyakinan. Ya, qala ta'ala Allah berfirman surah Sadr ayat keempat وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah berfirman dan kami jadikan mereka Ya, waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di antara mereka dari Israel a'immatan, para imam, para tokoh dan pemimpin yahduna bi amrina yang mereka berpetunjuk dengan perkara kami kata Allah kapan itu lamma sabaru perkara mereka bersabar bersabar itu syarat pertama wa kanu bi ayatina yakin dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin sabar dan keyakinan dengan itulah para ulama ar-rasikhina fil ilmi, ulama ahli sunnah, balagu ma balagu ma'rifati fid din, ya. Wal imarata fihi. Mereka sampai pada derajat yang tinggi itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Bisabri wal yaqin tunalu bihima al-imamata fid din." tunalu tunalu al-imata fid din dengan kesabaran dan keyakinan diraih dengannya ketokohan dalam agama saya jelas. Nah sekarang kalau begitu kita perlu mengkaji lebih lanjut apa keyakinan dan kesabaran itu. Ya, kata Syekh wal Yakinu, kuatun fil ilmi mabnahu ala dalil sahih dan keyakinan adalah kekuatan dalam ilmu yang dibangun di atas dalil yang sahih. Ingat, keyakinan adalah kekuatan dalam ilmu Bukan sekedar ilmu, tapi kekuatan, itulah yakin. Ya? Yang dibangun di atas dari yang sahih wal fahmi salim lihat dua bangunannya dua pondasinya dari yang sahih dan pemahaman yang lurus wal fahmi salim eh, wal fahmi salim duna ma radiyahul badu من الطلبة لأنفسهم من أن يكون حظهم من العلم تقليد عالم أو طالب علم bukan seperti yang diridhai oleh sebahagian dari para talabatul ilmi untuk diri mereka sendiri mereka ridho mereka mencukupkan diri mereka dengan itu apa itu min ayyakuna hadduhum yaitu bahwa bahagian mereka dari ilmu hanyalah taklif kepada seorang alim atau seorang talib ilmi wadda'wah dan bagaimana lain slogan annal haqqa yaduru ma'ahu bahwa kebenaran itu hanya berputar bersama seorang alim yang dimaksud atau talib ilmi yang diinginkan wa ma fahima sunnata ahadun ghairahu dan tidak ada seorang pun yang faham kepada sunnah selain dia ya maka lihat al-yakin kuatun fil ilmi kekuatan dalam ilmu tidak cukup dengan ilmu namun juga dia kekuatan dengan ilmu karena itu mereka disebut sebagai tokoh mereka pemimpin pemimpin kaum muslimin para ulama dan ilmu itu dibangun dari sebuah perkara apa tadi al dalil as-sahih wal fahmu salim. Dalil yang salah dan pemahaman yang lurus. Jadi saya kembali fokuskan ya. Stressing poin-poin yang penting agar kita pahami. Jelas ya? Maka itulah asalnya. Apa yang didapatkan dari pelajaran kitab usul salatah akan tiga pondasi dasar ya yang wajib diketahui setiap muslim muslimah ya ma'rifatul ma'rifatullah ma'rifatu النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal Islam dengan dah dalilnya. Nah, kita ingatkan di sini bahwa bukan berarti kita meninggalkan fatwa al-ulama wa ijtihadatihim. Kita meninggalkan fatwa ulama Islam mereka tidak, ya ikhwan fiddin. Ya. Khasatan inda al-awam, khusus para orang awam. Kata Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-Insam, فتاوى العلماء بمنزلة الأدلة الشرعية fatwa fatwa dari para ulama kedudukan seperti dari syar'i bagi orang-orang awam mereka sekarang tidak mampu memahami tidak mampu untuk mencerna keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah As ayat butuh tafsir hadis butuh penjelasan mesti berbahasa Arab apalagi bagi orang yang bukan dari golongan orang-orang Arab yang buta huruf bahasa Arab, buta bahasa Arab, ya, apalagi butuh penjelasan. Sehingga berat bagi mereka keadaan seperti itu, maka kembali mereka kepada penjelasan para ulama. Dan setelah ulama beragam, ya. Terkadang ada ulama yang masuk dengan ininya langsung dengan itunya. Kuat dalam ilmu tertentu dibanding ilmu yang lainnya. Ya. Kemudian ada <coughs> para ulama yang juga ya memiliki kemampuan ilmu yang berbeda ya yang dia adalah pintu kebaikan yang Allah bukakan kepada yang anak kehendaki dari hambanya ya hikmah tamai, Ya, syah. itu jelas tentu saja maka kita pun harus jujur dalam kembali kepada fatwa para ulama jujur ya dan sekali lagi al hikmah adalah dalatul mu'min barang yang hilang dari kaum mukminin dimanapun didapatkan itu dari fatwa para ulama dia terima dia yang mengatakan dia dulu ulamanya siapa ini ulama yang ditokohkan para ulama yang diakui oleh <coughs> umat maka tentunya kita tidak boleh menghasung ya kepada satu fatwa saja dan meninggalkan fatwa yang lain ya karena sekali lagi al hikmatu dalatu al mu'min jelas ikhwah ya <coughs> ya ada pun yang kedua kesabaran wasabru Kata beliau, jalamin ala talabil ilmi mal amal bihi wa syuglun wa syughlun li sa'atil laili wan nahari fi dhalik. Adapun kesabaran adalah jaladun ala talabil ilmi ke teguhan dalam menuntut ilmu sebenarnya jalan itu uh, kita terjemahkan imannya yang teguh teguh sebenarnya jalan itu orang yang tetap tidak goyang keras digeser disenggol ditang cambuk dipukul pun dia tidak di jalan keras ya cuma bisa berarti negatif bisa berarti positif positif maksudnya siapa positif jalan bahwa dia teguh kukuh nah itu bagus juga ya teguh kukuh gitu ya teguh kukuh dalam menuntut il, ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dan menyembuhkan waktu-waktunya ya sepanjang pagi dan siang sepanjang malam dan siang dalam ilmu dalam menutup ilmu ya itulah sabar dengan itu para ulama mendapatkan kemudian kedudukan dan ketokohan dalam agama ya ya mari kita timbang diri kita sejauh mana kita mengikuti dalil sejauh mana kita yakin kepada ilmu yang benar ya dan sejauh mana kita bersabar dalam meraih ilmu tersebut ya khilafan liman baufat azaimuhum min dhalika wa akhlaba lirrahati wa aslama nafsahu li syahwatiha berbeda ya dengan orang-orang yang baufat azaimhum yang tekad semangat mereka lemah dan ilmu wa raha dan memilih untuk santai akhlada kekal ya artinya apa dia tetap memilih saja roha tidak senang aduh kalau belajar ada yang ha harus harus harus duduk lagi di majlis, ya kalau menghafal harus sibuk lagi ya kalau kan enak slow ya woles gitu loh katanya ya woles slow katanya ya rahah maunya gitu santai saja ya subhanallah ya dengan ini kita bermimpi menjadi seorang alim mutanakin ya yang seperti ini bahkan tidak mungkin pada pada tingkatan sepersepuluh lebih bil ini apalagi alim mutanakin tuai Penuntut ilmu yang kecil, kue ya, itu tidak akan sampai kita tindakan itu. Kalau yang kita cari adalah rah, raha, ya. Ada pelajaran, ah berat Ustaz, afan satu yang saya ikut, ya. Tambah sedikit jadwal, wah ada, kita mau disiksa ini Ustaz, memang begitu, ya. Dibanding waktu kita dengan waktu para ulama ketika mereka belajar di masa kecil mereka waktu kita hanya main-main betul Waktu kita main-main. Kita belum mencurahkan apa yang seharusnya, apalagi yang sepantasnya. Belum mencurahkan. Apa yang seharusnya kita curahkan dari ilmu, dari waktu untuk ilmu. Belum. Apalagi yang sepantas, sepantasnya yang kita lebihkan. Belum. Ya. Kebutuhan makan kita di hari sehari, bahkan sebagian lebih dari itu. Paling senang kalau memilih tambahan makanan. Tapi kalau tambahan ilmu, kontradiksi dengan Tuhan kita. Rabbi zidni ilma ya maka ikhwan fiddin azza wa jalla berbeda dengan orang yang lemah semangatnya dalam ilmu dan dia memilih untuk santai waslama nafsahu li syahwati sebaliknya dia justru menyerahkan jiwanya menyerahkan dirinya kepada syahwat dunia kalau dalam perkara dunia wah nggak ada dosanya ya kalau lagi yang namanya meruntuh asiknya tidak terlihat kapan matahari terbit, kapan tenggelam. Kalau lagi rumpi, kalau lagi ilmu, panas. Geser sedikit, kipas angin kurang. Banyak kelengkapan yang tidak terpenuhi yang membuat kita malas menuntut ilmu. Padahal bukan kelengkapan yang jadi masalah. Hati kita yang kurang tenang. Lihatlah sabda Nabi tadi tentang nikmat keamanan. Man asbaha minkum aminan fi syirbihi Ya, yang namanya keamanan itu bukan yang terlihat di luar. Tapi apa? Dalam jiwa kita ini ketenangan itu. Seorang mungkin saja sudah aman keadaannya. Bayangkan, yang menjaga biasanya saja lapis Ring satu, ring dua, sampai ring ting-ting. Ya, semua ada. Ya, mulai dari binatang sampai orang menjaga dia. Anjing pemburu dan bekas semua. Apa ini masa aman? belum tentu bahkan mungkin di dalam berangkasnya atau di apa namanya bunker bawah tanahnya tidak aman terasa dunia itu terpotong. kenapa perasaannya tidak aman takut kehilangan dunia iya tidak aman dia beda dengan orang yang dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan ya kondisi apa adanya ya ya keterbatasan dalam menuntut ilmu. Ya, bahkan mungkin dia hidup dalam keadaan kondisi yang kacau, rentan, ya. Seperti beberapa saudara-saudara kita di tempat yang lain yang kita sebutkan di negara-negara Arab, ya. Mereka tetap dalam ilmu, mereka menghadiri majlis ini di masjid-masjid. Padahal ingat, mereka ketika menghadiri masjid itu, mereka pun dalam ketidaktenangan sebenarnya. Kenapa? diancam. Ya, kalau di Pakistan sejak kami belajar dahulu kan sebelumnya sudah sering terjadi pemboman antara Sunni dengan Syi, Syiah. Syiah yang tentu saja ekstrim dan Sunni yang juga ekstrim. Namanya sahabat, pembela sahabat. Mereka kelompok, ya sebenarnya kelompok dari kelompok eh, Sufi, Tarekat, Dobandiyah. Ada golongan yang namanya sifai Sahabat, pembela sahabat. Nah mereka ini membom di tempat berkumpulnya orang-orang Syiah. Bum, hmm. bum, bum. Akhirnya balas juga. Bum, bum, bum. Ya. Nah sebagian tempat untuk hadir dalam majlis ilmu seperti itu. Seperti itu. Terkadang depan depan majlis itu ada bom. Tapi mereka ingat, mereka datang untuk apa? Untuk ilmu syar'i. Dan ada juga Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah siapa yang perjalanan di tengah jalan ditembak kena bom kena ranjau sebab bukankah jihad jalan Allah wa ayyuma jihadin dan jihad apa lagi yang lebih daripada itu ketika dia tidak mampu mengangkat senjata dan bukan waktunya untuk memberontak kepada penguasa yang muslim dan dia bersabar menuntut ilmu namun dia diperangi karenanya dan dapatkan musibah di jalan Allah Bukan di maka mereka tenang datang bawa kertas bawa pulpen ya jalan harus menghindari ranjau ya ya kadang pakai baju anti peluru ya kalau punya ya harus meregang nyawa ya ketika menuntut ilmu kami mereka menuntut ilmu dan mereka tenang aman aman alhamdulillah ya meskipun kurang ada ini apa lagi ya susah untuk seperti itu maka mereka tenang tenang dengan apa ilmu tenang dengan as-sunnah subhanallah ya bagaimana dengan kita ke masjid terbuka tidak ada ranjau darat kecuali lumpur ya kan tapi masih berat kita untuk datang menghadiri majelis ilmu ya maka nah, ya ikhwani fiddin azani Allah yakum. Sekali lagi bahwa sabar adalah talabun talab ilmi. Keteguhan dia kukuh teguh dalam menuntut ilmu ya dan mengamalkan ilmu yang mendapatkannya dan menunjukkan waktu-waktunya ya dari malam sampai siang dalam ilmu tersebut ya baik ini ikhwani fiddin Ya, jangan sampai kita tergoda untuk mencari waktu rehat, waktu istirahat. Sementara ternyata waktu yang ada kita gunakan dalam maksiat yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ya. Yang ketiga, Ya'lam anna takfir wa tabdi'a wa tafsiq haqqun lillah. Ketahuilah bahwa memfonis kekufuran, bid'ah, dan mengatakan fasik. Fasik artinya berbuat maksiat, pelaku dosa besar. Ya, fasikul milli. Fonis seperti ini, hukum seperti ini, pengkafiran, pembidaahan atau pengfasikan adalah hak milik Allah, wewenang Allah Subhanahu wa taala. fahdar min an tukaffir aw تبدع aw تفسق man la dhalik. maka waspadalah dari engkau mengkafirkan atau membidahkan atau memfasikan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Jelas ini? Kenapa? Karena perkara itu tadi hukum syar'i. Sama hal masalah sholat, ya, masalah zakat. Ada sholat yang diterima, ya, ada zakat yang tertolak, ya. Demikian pula dalam masalah hukum-hukum takfir, tafsir dan tabligh. Ada yang diterima, ada yang tertolak, ada yang benar dan sesuai dengan syariat, ada yang menyelisih syari syariat. Jelas ini? Saya jelas ya. Nah, kata beliau, kalian yang penting di sini, wa in kafaraka au badda'aka aw fassaqaka. Maksudnya bahwa dia dalam ilmu syariat disebut al asma' wal ahkam. Masalah takfir, tafsir, tabdi' dalam ilmu syariah disebut masalatul asma'i wal ahkam. Permasalahan tentang nama-nama dan hukum. Artinya apa? Nama yang ada konsekuensi hukumnya. Kalau fulan katakan kafir, apa dalilnya? Mana keterangannya? Ada ada standarnya, ada juklaknya. Dan kalau betul dia kafir, berlaku hukum halal darahnya dan seterusnya seterusnya ya berlaku hukum begini dan begitu min asma wal ahkam min mas'alatil asma'i wal ahkam dari permasalahan yang berkaitan nama dan hukum nama dan hukum yang ini Allah orang Allah subhanahu wa ta'ala ya dan bahkan ini kita kita hadis Rasulullah hadis Abu Abi Umar hadis eh, Abu Hurairah ya إذا قلت لأخيك Ya kafir walaysa kadzalik illa haram alik. Jika engkau berkata saudaramu wahai orang kafir dan tidak seperti itu, maka dia akan kembali kepadamu. Fakat bahat ba'abihi ahaduhuma. Maka telah beriktisan dengannya seorang di antara mereka. Tuduhan ini ima tertuju kepada yang dituju jika benar, jika tidak akan kembali kepada orang yang melemparkan tuduhan itu. Jadi hati-hati. Ini bukan perkara kecil. Ya. Nah, kata Syekh, kita harus berhati-hati. Bahkan terhadap wa in kasaraka au badda'aka fasaka. Bahkan kepada orang yang mengkafirkan kamu, membid'ahkan kamu, atau mengatakan kamu itu fasik. Maksudnya apa ini? Jangan juga kita menghukumi orang karena dia menghukumi saya. Saya dibilang anjing, maka dia juga seperti itu. Ya, kalau masalah istilah anjing, ini istilah lakob ya, atau suatu apa? celaan, penghinaan. Tapi kalau kafir, fasik, munafik, ini bukan sekedar nama lakob dan julukan, bukan. Ada hukum yang berkaitan dengannya. Oke ya? menemparkan ini yang sembarang lempar. Ya? Maka perhatikan baik-baik. Meskipun orang yang engkau akan tuduh itu memang mengkafirkan kamu, membidahkan kamu atau membacakan kamu. Jelas ya? Tidak boleh sudah aksi aksi Ya, Rabbi ini Ya, karena saya dibantah, saya bantah. Jadi apanya? Berbantah-bantahan. Yang bingung yang mana? Yang nonton bantahan. Itu orang bingung pasti. Iya, ya. Fa'ilah ya sunnah. Karena sunnah adalah sunnah. لا يقابلون ظلم المخالف لهم بظلم karena ahlu sunnah tidaklah akan menyikapi kezaliman orang yang menyelisihi mereka dengan kezaliman jelas bid'ah tidak dibantah dengan bid'ah tapi dengan sunnah jelas ya wa innama hada min sima ahli bid'ah dan bentuk membantah kezaliman yang kezaliman yang semisal itu merupakan ciri dari ahli bidah. Jelas? Ya. Maka juga ikhwan fillah Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hadis Sunnah Nabawiyah, "Wal khawarij istukatsu ahli jamaah." Dan khawarij satu sekte kelompok dari kaum muslimin yang memerangi para sahabat dan tabi'in menginginkan pemberontakan dari penguasa muslim meskipun dia muslim kalau telah berbukti, terbukti berbuat zalim ya ini menyimpang dan mengisi akidah ahli sunnah tentang kewajiban taat dan patuh kepada penguasa muslim wa injaru wa dalamu meskipun mereka berbuat zalim dan aniaya jelas ya ya maka kelompok khawarij ini mengkafirkan ahli, ahli jamaah dengan mengambil ahli sunnah. Wa kadzalika al-mu'tazilah juga man khalafahum. Demikian juga golongan mu'tazilah. Golongan yang mengatakan bahwa pelaku maksiat pelaku dosa besar ya meskipun bahwa mereka ini fi manzilatain manzilatain mereka berada di antara dua kedudukan di antara orang kafir dan muslim, dan muslim. Ya? yaitu di dunia. Adapun di akhirat kata mereka, mereka kekal di neraka. Seperti khawarij akidah mereka. Ya? Maka di kawan Mu'tazilah. Di sini mereka Mu'tazilah nisbah kepada i'tizal karena pemimpin mereka Wasid bin Atha kana min talami atau min min, min, min majlisi Al Hasan Al Basri dari muridnya Hasan Al Basri ikut majlisnya Hasan Al Bas Al Basri. Namun kemudian dia menyimpan dan menyerukan ya perkara i'tizal akidah i'tizalnya ini ya nah Mu'tazilah ini golongan ini juga mengkafirkan semua orang yang mengisi mereka ya wa kadzalika Rafidah demikian pula Rafidah Syiah Ibn Asyariyah Imamiyah Ja'fariyah wa man lam yukaffar fasaqa dan orang-orang yang tidak mereka kafirkan yang tidak dikafirkan maka di fasik dikatakan fasik. Jadi pilihannya hanya dua, lima kafir atau fasik. Itu setiap orang yang menyelisih mereka. Menyelisih khawaris, menyelisih mu'tazilah, menyelisih rohnya menurut mereka. Orang menyelisih kafir. Kalau belum tidak kafir ya agak turun sedikit, fasik begitu. Jelas ini? Semua yang menyelisih. Nah, wa sunnah Adapun ahlu sunnah yattabi'una al-haqqa. Mereka mengikuti kebenaran. Min Rabbihim, dari Rabb mereka. Alladhi ja'alihi al rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. walau yukaffiruna man khalafahum fihi. Dan mereka tidak mengkafirkan orang yang menyelisih mereka dalam perkara itu. Jelas? kelompok-kelompok sempalan ya golongan yang menyimpang itu mereka mengata, mengatur orang mengetes orang dengan bid'ah mereka gitu kan kalau setuju dengan bid'ah mereka anda muafik mu'alif engkau orang yang sepakat dengan kita mu'alif teman dekat kita yes mati bos ya itu kalau setuju dengan bid'ah mereka kalau tidak setuju anda mukhalif mu'anif kamu lawan kita mu'amil. Orang keras ya, yang akan kita sikapi dengan sikap yang tegas. yang mereka. Ya, lalu bab, ahli bidah. Ada ahli sunnah tidak? Ya, mereka padahal berpegangnya ahli sunnah Sama dengan mereka ahli, bab, ahli bidah? Ahli bidah punya kerangka bidah, poin-poin. Kamu setuju, setuju, setuju teman saya. Punya bidah. Paham ya? ahli sunnah al-haq yang datang dari Allah yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah poin-poin mereka itulah akidah mereka mereka itu pun yang menyelisihi tidak semua dikatakan bahwa dia itu kafir ada tingkatannya karena itu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Khawarij yang Khalifah Ali bin Abi Thalib penguasa ketika itu ya pemimpin kaum muslimin Khalifah Rasulullah SAW diperoleh oleh mereka Khawarij Lalu tanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tentang orang Khawarij ini. Aku farun haula. Apakah mereka orang yang kafir? Ketika mengisi para sahabat, mengisi tabi'in, mengisi khalifah ketika itu. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Ada beliau, "Qad kuntu al-mariqah yang banyak yang keluar dari agama kata Nabi seperti keluarnya anak panah dari busur. Apa kata beliau? Minal kufri farru. Mereka justru dari kekafiran lari. Mereka tidak mau kepada kekafiran. Maka mereka melari darinya. Mereka bukan orang kafir. Ya. Tapi menyimpang pemahaman yang keliru. Ya, jelas sini, Ini dia tidak kemudian ter Eh, terbawa kepada perasaan ah dia kan sudah bantah saya bahkan pelangi saya saya balas juga paham ya kalau perlu garang masa dan sebagainya tidak ya lihatlah perkataan Ali bin Abi Thalib Abi Thalib maka ada sunnah kata Syekh walau kafirnya min khalafahum fi begitu kokohnya kuatnya hujah mereka apa yang mereka berikan dari kebenaran mereka la yukaffiruna man khalafahum fihi tidak mengkafirkan semua orang yang mengisi mereka dalam perkara itu Ingat, tolong diperhatikan, bukan berarti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak ada golongan yang kafir dengan menyelisihi ahlus sunnah. Tidak. Golongan yang golongan yang kafir ada orang kafir, ada orang muslim, kan begitu? Ya, dan Nabi sudah menyebutkan tentang pepecahan umat dan menyebutkan apa? Setaftariku hadil ummah ala 73 firqah. Umatku ini akan terbagi jadi 73 golongan. Umat apa itu? Umat dakwah ya, umat umat ijabah ya umat ijabah umat yang menyambut seruan Islam ternyata tidak semuanya masuk surga hanya satu golongan golongan yang berpegang kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya Ridwanullah alaihim ajmain kumul jamaah mereka lah jamaah ya? mereka ini yang lainnya dari umat Muhammad tetapi dilakukan finnari illa wahid semuanya itu satu illa wahidah ya? baik jadi bukan berarti bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi ahlus sunnah ketika mereka telah layak dan berhak untuk dikafir, dikafirkan. Tidak. Namun ingat, tidak semua yang menyelisihi ahlus sunnah dikafir, dikafirkan. Difonis kafir. Demikian pula sebaliknya. Tidak difonis fasik, tidak difonis bidah. Karena bidah asma wal ahkam dari permasalahan nama, penamaan, julukan yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, balhum a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalqi." Bahkan mereka a'lamu bil haqqi lebih mengetahui dengan kebenaran dan lebih menyayangi manusia. Subhanallah. Ya. Baik, ikhwan ya saya sebenarnya menyangka ini bisa selesai namun kan Allah syafa'ala ya, saya khawatir tidak akan selesai ini karena ada jadwal waktu yang lain yang akan disampaikan namun kita akan usahakan di ada e, jika ada waktu yang kosong kita akan selesaikan di sini ya, supaya kita dapat penjelasan tentang perkara ini perkara yang kami ingatkan tentang masalah nama di sini ya dan julukan ya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala ya dalam fatwa dari Syarah Sahih Bukhari berkaitan dengan syarah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan kepada saudara kita wahai kafir ya wahai uh, fasik ya bahwa perkataan kita kepada seseorang hmm, Kita tanya di mana ini ya? ya apa yang disebutkan oleh al hafiz dalam Fathul Bari juz pertama halaman 466 ya setelah menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dalam Sahih Bukhari nomor 6045 dalam Kitabul Adab ya dalam Kitabul Adab ya dalam Sahih Bukhari Afwan bukan juz pertama juz 8 halaman 466 ya disebutkan dalam al adab dalam sahih Bukhari ya bab bab ma yunha an sidab wal la'an bab apa yang dilarang dari bentuk celaan dan laknat hadis nomor 6045 hadis Abu Dzar Al-Ghifari Rasulullah bersabda la yarmi rajulun rajula bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik Janganlah seosok seorang menuduh saudaranya yang menuduh orang lain dengan kefasikan dan tidak boleh pula menuduh dengan kekafiran. Melainkan akan kembali itu pada dirinya jika orang yang dituduhnya tidak seperti itu. Ya, dalam penjelasan hadis ini berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Asqalani rahimahullah taala, "Wa hadha" Ya, dan hadis ini kata beliau يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور ini kata beliau menunjukkan melazimkan bahwa barang siapa yang mengatakan kepada orang lain wahai engkau yang fasik engkau yang fasik atau ia berkata kepadanya engkau kafir Jika tidak seperti apa yang dia ucapkan itu, tidak seperti apa yang dia tuduhkan itu, adalah dia yang berhak untuk mendapatkan sifat tersebut. Ini makna dari hadis tersebut. Ya, jika yang dia tuduhkan salah, tuduhan itu kepada orang lain justru akan kembali kepada dirinya. Wa annahu idza kana kama qala lam yarji alaihi syai'un likawnihi sadaqa fima qala dan yang kedua bahwasanya jika orang yang dia tuduh persis seperti apa yang dia ucapkan maka tidak akan kembali fonis tersebut sedikit pun kepada dirinya karena dia jujur benar dalam ucapannya paham ya itu faedah yang kedua dari hadis tadi kalau yang begini memang dia kafir selesai للأثر وخديت الأثنى بقى يا الأثنى kembali bukan kepada dia jelas ya namun ini benar kata Syekh walakin la yalzam لا يلزم من كونه لا يصير كذلك فاسقا ولا كافرا ألا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق tetapi tidaklah merupakan keharusan, bukanlah suatu kelaziman bahwa keadaan ia dengan ucapannya, tuduhannya yang ternyata benar kepada orang itu tidak menjadi fasik yang menuduh, tidak menjadi kafir. Tidaklah melazimkan hal itu bahwa ia tidak berdosa dalam bentuk ucapannya engkau fasik. Artinya bahwa dia tidak kafir dengan ucapan itu. Karena ternyata yang dia tuduh memang kafir. Ia tidak fasik dengan tuduhan itu. Karena yang dia tuduh memang fasik. Itu bukan berarti dia tidak berdosa. Bebas dari dosa. Belum tentu. Ya? Kata Syekh. Bal. Fi hadihi surat tafsilun. Namun pada bentuk yang kedua ini yang dituduh benar seperti itu keadaannya. Kata beliau, tafsirun ada rincian. Apa rinciannya? In qasada nushahu au nusha ghairihi bibayani hali halihi jaza jika yang dia inginkan jika tujuannya adalah nasihat kepada orang yang dia katakan tadi atau kepada nasihat kepada orang lain dengan menjelaskan keadaan orang tersebut maka dibolehkan wa in qasada ta'irahu jika yang dia inginkan adalah memujinya mengolok-oloknya wa syuhratahu bidzalik dan agar dia masyhur dengan julukan itu terkenal dengan istilah itu seperti istilah yang berkembang sekarang ini dengan istilah MLM subhanallah apa yang MLM masyur itu anak kecil pun ya yang baru hadis amma di Singapura sama tambah sedikit sudah anda dalam MLM ya Ustaz MLM itu ini bukan tindakan ibadah seseorang subhanallah bukan dia bentuk takjir ya ikhwah ya dan kita khawatir dari takjir yang berbahaya ya menggunakan istilah yang diinginkan dengannya konotasi yang paling jelek kalau muhtamal lain masalah tapi ini yang paling jelek apa hukumnya LMM dalam kalam perawanan kita apa hukumnya MLM dalam kalam perawanan kita fatwa Lajnah Daim tentang MLM multi level marketing ya tentang perkara seperti ini tentang hal tersebut haram ya Oh, komentasi orang itu jelek haram orang menggunakan istilah untuk menyatukan orang lain dengan istilah MLM sama persis dengan istilah yang dipakai ketika terjadi fitnah yang lain dijuluki golongan yang menyusul dengan istilah RMS Riau Maluku, eh, Riau Makassar, Solo. Dengan mengingat bahwa yang dihadapi di masa fitnah tersebut adalah Republik Maluku Sarani RMS konotasi dibangun pemikiran persepsi dibangun dan diberikan gambaran kepada perkara tersebut mereka kepada apa? julukan, ta'ir bukan mengingatkan dari kesalahan ya dan perkara seperti ini terulang dan terjadi fahadith wala haraj sejak kapan ahlu sunnah lidahnya lancang kepada saudara yang lain. Mudah untuk melecehkan. Bukankah Allah mengingatkan, la yaskhar qawm min qawmin asa yakunu khairan minhum. Ya? Maka ikhwan fi din azanallahu wa yakum ini air, kita khawatir dari bentuk-bentuk seperti ini. Mari akan kembali. Ya? Kata beliau, tidak merazinkan hal itu. Ya? Jika ingin kembali nasihat kepada orang yang dia katakan tadi, yang betul berbuat seperti itu, bersikap seperti itu, memang dia seperti itu. Atau masih bagi yang lainnya dan menjelaskan keadaannya. Jaza, maka dibolehkan. Namun jangan jaga ini karena ta'yir, merendahkan dan menggunakan Wa syuhratahu bidhalik Dan sebagai terkenal dengan cap itu, terkenal dengan julukan seperti itu. Ya. Wa mahdha'ahu dan sekedar menyakiti orang tersebut lam yajuz tidak dibolehkan li'annahu ma'murun bisatri alaihi karena ia diperintahkan untuk menutupi saudaranya ya wa ta'lim dan mengajarkannya wa idati memberikan nasihat kepadanya bil husna dengan yang baik mahma amkanahu bidzalika selama ia mampu melakukan hal tersebut birrifqi dengan kelembutan la yajuzu lahu an yaf'alahu bil anfi tidak dengan cara yang keras yang kasar li'annahu dia kata syekh li'annahu karena itu boleh jadi qad yakunu sababan li'iqra'ihi mungkin menjadi sebab untuk dia tertipu wa israrihi ala dhalik dan justru semakin keras dengan kesalahannya kenapa dipermainkan ya diolok-olok diejek disudutkan yang akhirnya dia malah semakin menyimpan menyemperai kala nih terlanjur paham ya? ya lihat maksiat dari siapa? Al-Habib Muhammad Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ya kata beliau على ذلك لا لأنه قد يكون سببا بإجرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من العنفة Ya, karena itu mungkin menjadi sebab untuk dia tertipu dan berkeras dalam perkara tersebut, dalam perbuatan tersebut, sebagaimana apa yang ada dalam tabiat kebanyakan manusia dengan anasah dari menghadapi sikap sikap keras. Ada aksi, ada reak, reaksi. Karena orang yang salah pun tahu dia salah. Ketika disiorin keras, dia langsung menolak. Bukan karena menyembunyikan kesalahan, bukan karena tidak mau diingatkan, tapi cara kita menasihati yang tidak benar ya kan ma'an salah, nggak ma'an hadiah itu kata Syekh kata Imam Ibn Hajar la siyama idza kana al-amiru min al-ma'mur fil manzilah apalagi jika yang memerintahkan lebih rendah kedudukannya dari yang diperintahkan. Nah ini bukan berarti mencari-cari uzur oh dia kan orang yang pandai tentunya jangan disalahkan tidak selalu bisa salah ya dan adalah bahwa dalam memberikan nasihat mengingatkannya tentunya ada adat, ya dan karena dia bahwa dia memiliki ilmu yang lebih membuat orang kadang tidak bisa menyadari bahwa yang kita inginkan adalah nasihat kepada dia kita ingin menunggu dia dari kesalahan oh siapa tahu engkau dia lebih banyak ilmunya dari kamu tapi demikianlah Allah mewajibkan kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Al mumin akhu mu'min. Seorang mu'min seperti bagi saudara mukmin lainnya. Seorang mu'min seorang bagi mukmin lainnya. Tetapi ingat, ya, kena nasihat dengan baik. Baik, ingatkanlah, inginkanlah dengannya hidayah itu al-mukhti. Hidayah bagi orang yang menyimpang. Karena dengan hidayah dia yang didapatkan pasti akan memberikan kebaikan tidak hanya kesalahan yang berhenti, ya kan? Karena sumbernya selesai, ya kan? Tapi juga terjaga kaum muslimin yang lainnya dari kesalahan itu. Kenapa? Karena sumbernya sudah tertutup. Jelasin. Coba biarkan dia. Kemudian kalau kita bantah, yang penting dia tidak kita bantah. Akhirnya semakin berkembang, semakin terkenal, bahkan membela kembali tuduhan kepada dirinya dengan cara yang batil dan hak pokoknya sembarang asal bela begitu ya apa yang terjadi maka semakin banyak orang yang mungkin terpengaruh dengan dengan dia karena sekarang masalahnya bukan dari kepada apa yang bawah hak dari kebenaran tapi siapa yang paling keras suaranya siapa yang paling kuat ya media penyiarannya siapa yang paling lengkap ya media pemberitaannya yang benar Iya. Jika orang membantu yang kuasai, dia yang paling banyak bicara karena dibantah satu kali, dibantah seratus kali. Ya, dia jelaskan. Apa yang terjadi? Kesalahan yang harus tidak perlu disebarkan, disebarkan dari kita membantah dengan cara yang tidak benar. Ya. Maka yang paling penting adalah yang dilakukan adalah hidayatul muhti. Itu. Sebab dengan dia berhenti, sekalipun mungkin pengembangannya tersebar, pernah tersebar, ada yang pakai, kita akan mudah untuk mengingatkan Bapak lihat, orang yang mengusapkannya telah rujuk dari kesalahannya. Kalian mau apa lagi? Lebih, lebih mudah untuk mematahkan yang furu jika usulnya sudah pak sudah patah. Wa kullu ka'sin maksurun. Semua yang pecah pasti akan mudah hancur kan begitu? Berarti lemah. Meskipun terlihat kok kok selesai. Maka hidayah itu al itu yang lebih bagus. Kalau memang tidak bisa lagi, sulit, berkas dan sebagainya, maka hidayat emas menjaga manusia seluruhnya. Jelas ini? Itu pun dengan usul dalam memandang dia, kita menjaga itu metode yang disyariatkan dalam perkara ini. Ada bab-babnya juga insya Allah ta'ala, cuma ya saya khawatir tidak akan sampai tidak sampai di sana. Sudah masuk waktu asar ini. Namun kita ingatkan ikhwan dinazin Allah yakum perkara yang ketiga tadi ya tentang kita hendaknya menerangkan permasalahan al-asma wal ahkam. Masalah polusi ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita berbicara kecuali apa? Burhan wa dalil. Dengan petunjuk, dalil dan penjelasan. Bukan dengan hawa nafsu, apalagi dengan aksi reaksi. Rudud al-af'al. Bantah membantah, kritik mengkritik. Karena dikritik mengkritik. Ya, tidak. Bukan itu yang kita inginkan dalam Syariat penduduk bisa membuat bingung umat. Nah, kemudian yang keempat dan kelima serta yang keenam, ya, uh, ya, yang keempat ini bagus, yang kelima dan yang paling indah, yang paling penting nasihat yang keenam. Ya, uh, kalau kita paksakan saya khawatir tidak tidak tidak sampai, ya. Sehingga kalau waktu mengizinkan dinilai taala uh, eh, badai isya ya atau kalau masih sabar pada maghrib pada jadwal ya? hari apa ini pada maghrib ya Lalu, nah, insya Allah kalau ada yang bisa sabar menanti pada maghrib kita akan lanjutkan tiga poin yang tersisa tiga poin yang tersisa supaya kita tidak terpotong-potong dan tidak kemudian justru disalah pahami dan tidak datang orang mengatakan oh satu minggu sudah begini bilang begitu maunya begini maunya begitu sekali lagi yang kita inginkan adalah nasihat bagi diri kita seluruhnya untuk mensyukuri nikmat Allah tidak tidak sunnah dan mensyukuri nikmat keamanan yang kita rasakan ini ketenangan ya tentunya dengan bersabar di atasnya dan terus konsekuen dan komitmen yang tinggi kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berputar bersama al-haq dimanapun adanya Nabi al-haq ya jangan ya. yang kita sampaikan di sini Hafidin mohon maaf maaf kurangin jika ada pertanyaan maka diajukan insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan materi ini insya Allah Ta'ala setelah maghrib antara maghrib isya mudah-mudahan selesai ya dan yang paling penting bukanlah selesai materi tetapi kita mendapatkan kaidah ilmu hikmah dan mengetahui sekarang mutiara apa yang hilang dari kita atau mutiara yang sebentar lagi akan diambil orang mutiara yang sebentar lagi terpendam dan kita abaikan padahal dia mutiara yang diimpikan oleh orang seluruhnya. Karena dia bukan mutiara dunia, bukan mutiara materi dan benda, tapi mutiara hikmah, mutiara hidayah yang Allah berikan kepada khawasul khalqihi hanya kepada hamba-hambanya yang khusus hamba-hambanya ahlus sunnah wal, jamaah ya saya kira ini ikhwan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebersih dari syaitan Allah dan Rasul Rasul Subhanallah wa bihamdik Asyadu la ilaha dan tastaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam